Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di masjid ini menjadi isyarat bahwa kita akan dipertemukan Allah di surganya yang luas kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab tauhid dan kita telah sampai pada bab al-khauf minallah, takut kepada Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu Sesungguhnya Setan itu memberikan rasa takut kepada wali-walinya Allah. Tugasnya setan itu memberi takut kepada wali-wali Allah. Dan wali Allah itu syaratnya ada berapa? Ada dua. Yaitu iman dan apa? Hmm? takwa. Yakin dan takwa. Jadi tugasnya setan itu atau bukan tugas ya? Setan selalu menanamkan ketakutan kepada kaum muslimin. Fala takhafuhum maka kalian jangan takut kepada syaitan. Wa khafuni tapi kalian harus takut kepadaku kata Allah in kuntum mu'minin jika kalian beriman kepada Allah Surat Ali Imran ayat 175 ini memberikan ilmu kepada kita bahwa orang yang beriman siap-siap diuji dengan setan. Bahkan seorang tabi'in yang mulia yang bernama Hasan al-Basri mahkotanya tabi'in ulamanya tabi'in ahli fatwanya tabi'in pernah ditanya ayanamu iblis apakah iblis itu tidur faqala maka Hasan Basri menjawab lau nama iblisu lawajadna rohatan sekiranya iblis itu tidur maka kita sesekali bisa istirahat dari gangguannya. Artinya apa? Artinya syaitan selalu berupaya menanamkan ketakutan kepada anak Adam. Ketakutan tidak serta merta takut karena ada syaitan gitu bukan. Takut kalau bersedekah ditanamkan rasa takut miskin. Itu maksudnya. Luas Ya. Ditanamkan rasa takut mati kalau pergi jihad fisabilillah. Itulah selalu kita. Selalu memberikan menanamkan rasa takut kepada hamba-hamba Allah. Wa qauluhu dan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri. Sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah hanyalah inna dalam bahasa Arab itu beda dengan inna. Kalau inna artinya apa? Sesungguhnya. Gak tahu di situ diartikan pakai lapat hanyalah apa tidak? Hanyalah. Ada juga. Ada juga. Ya. Ada lapat hanyalah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjidnya Allah hanyalah man amana billah, orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang berim, orang yang tidak memakmurkan masjid itu khawatir-khawatir iman kita dicabut sama Allah. Karena menurut ayat ini innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid hanyalah satu orang yang beriman. Banyak orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat jamaah, khawatir khawatir. Allah Allah cabut rasa iman karena Allah mengatakan nggak bisa memakmurkan masjid kecuali orang yang nggak bisa mendatangi sholat jamaah kecuali orang beriman. Makanya lihat lafadznya sih, undangannya Allah tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, bersegeralah mendatangi rumah Allah untuk zikir. Itu sholat Jumat. Allah manggil kita dengan seruan apa? Ya ayuhal ladzina amanu. Karena yang bisa datang ke masjid hanyalah orang yang beriman. Makanya undangan yang Allah pun kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita nyebarkan undangan kan kepada Siapa? Yang ditujukan kepada siapa? Kepada bapak kepala sekolah, kepada warga RT 2. Ya Allah memanggil kita dengan suruhan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Idza nudiya lis sholat. jika kamu dipanggil untuk salat, fas'au, segera berangkat ke masjid. Pakai lafaz iman. Nah, kalau nggak ke masjid, ya itu khawatir. Khawatir iman dicabut dari diri kita, tandanya tidak senang masjid. Tandanya iman kita itu mulai luntur itu nggak senang ke masjid. Oh, undangannya Allah hanya untuk orang beriman. Eh orang beriman, datanglah. Kalau sudah dikumandangkan adzan, pergilah ke masjid. Kalau kita nggak mau ke masjid, khawatir khawatir. Iman itu diambil dari diri kita. Makanya sifatnya orang munafik, sifatnya orang munafik adalah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Kalau sholat malas luar biasa malasnya. Itu orang munafik. Makanya kalau kita ini pengen tahu di dalam diri kita ini ada orang ada sifat kemunafikan apa enggak? Sama lihat aja kalau ada azan kok sama segera ingin insya Allah terbebas dari isu ke munafikan. Tapi ada azan kok malas kabeh. Hati-hati. Nah di sini yang bisa memakmurkan masjidnya Allah orang yang beriman. Wal yaumil akhir dan orang yang beriman kepada hari akhir. Ingat akhirat. Nah kenapa sih orang kok gak mau sholat jamaah? Gak hilang akhirat. Mengapa orang kok susah tobat? Gak hilang akhirat. Makanya nih kata Al Imam Ibnu Daki eh, Al Imam Ad Daqqaq mengatakan man nasiya an zikril maut uqiba Barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Barang siapa yang lupa dari kematian, tidak mengingat mati, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, apa yang pertama? Taswifit taubah, menunda-nunda taubah. Yang kedua, adami qanaatil qalb tidak memiliki hati yang lapang. Jadi rakus terhadap dunia, nggak nggak nerima. Hanya orang kalau rakus, nggak puas, selalu pengen dunia, itu tanda orang ini nggak ingat mati. Itu hukuman dari Allah bagi orang yang nggak ingat mati. Yang nomor tiga, al-kasal fil ibadah, malas beribadah. Waman aksaro min zikril maut ukrima bisalasa. Sebaliknya, kalau ada orang semangat atau mana, kalau ada orang senang ingat mati, kalau ada orang selalu ingat mati, Allah beri hadiah kepadanya tiga hal. Penting ingat mati itu, kan. Kalau sampai kita mengingat mati, Allah kasih kita tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera dalam bertaubat. Kalau kau saya melihat ada orang sepuh kok masih judi masih itu pernah jadi itu gak ingat mati karena hukuman orang yang gak ingat mati Allah tunda tobat. Yang nomor dua, atul kolam hati yang lapang. Tidak menjadikan dunia orientasi hidup. Hatinya lapang. Bahwa hidup ini ada kesudahannya. Akan datang kehidupan yang hakiki, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih kekal. Lebih baik. Yang nomor tiga al-jid fil ibadah, semangat dalam ibadah. Antum kalau lihat pemuda kok semangat ibadah itu namanya pemuda yang ingat mati. Karena itu diberi hadiah sama Allah. Kalau kita ingat mati, diberi hadiah oleh Allah semangat beribadah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala wazuruha, tapi sekarang tidak apa-apa silakan ziarah kubur. Litu zakirokumul akhirah untuk mengingat kematian. Jadi yang pertama orang yang bisa memakmurkan masjid satu orang beriman. Dua orang yang ileng akhirat iman pada akhirat. Makanya sama lihat tuh, kalau ada orang kok sudah sepuh, sudah kok nggak pernah ke masjid, artinya orang ini nggak ingat nggak ingat masjid orang. Makanya itu hukumannya dari Allah. Dihukum. Apa hukumannya tadi? Gak bisa memakmurkan masjid. Malas beribadah. Nomor tiga yang bisa memakmurkan masjid adalah wa aqamat sholat. Orang yang menegakkan sholat. Ini juga pertanda kalau kita ini disuruh berangkat ke masjid. Umat Islam yang akan menjayakan Islam, yang digentari oleh musuh-musuh Islam, yang ditakuti oleh orang Yahudi adalah orang yang sholatnya tepat waktu. Tanda kebangkitan Islam itu dihajari masjid gerakan masjid. Ya, sholat berjamaah. Makanya Pak, sholat berjamaah itu meskipun para ulama berselisih pendapat hukumnya dan sudah sering saya sampaikan. Apa hukumnya sholat berjamaah? Berarti kan, Sholat berjamaah itu ada tiga pendapat. Ini amanat ilmiah. Saya nggak mau nyampaikan wajib terus mahri, enggak. Saya khawatir Sampai nggak melihat argumen orang lain yang mengatakan nggak wajib. Saya pengen kita lebih luas wawasannya. Bahwa di sana banyak ulama yang mengatakan surat berjamaah tidak wajib. Tapi perhatikan. Yang pertama, pendapatnya Imam Ash-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu ini berkaitan dengan memakmurkan apa tadi? Masjid. Satu orang beriman, dua apa tadi? Kepada Allah, kedua kepada hari akhir. Terus yang keempat orang mendirikan sholat. Ini juga mengkaitkan sholat dengan memakmurkan masjid. Ini juga indikasi kita disuruh sholat apa? Berjamaah. Nah, setelah disebut masjid disebut sholat. Artinya apa? Disuruh sholat jamaah, memakmurkan masjid. Nah, dalam masalah sholat berjamaah ada tiga pendapat, Pak. Pendapat pertama, Pendapatnya Imam Syafi'i. Eh, pendapat global ya ada tiga. Mungkin perincian banyak ya pendapat. Tapi secara global ada tiga. Yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan sholat sunnah eh, sholat jamaah itu tidak wajib. Sunnah atau fardu kifayah. Yang penting satu desa ada yang sholat jamaah Allah Jangan sampai nggak ada belas. Atau sholat sunnah muakat, sunnah yang benar-benar ditekankan. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah dalil yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terkenal yang sampai yang sejak kecil sudah hafal. Terjemahannya kalau bahasa Arabnya wallahu alam. Yaitu salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi aw min salati ahadikum ba'dahu bi 27 darajah. Apa artinya? Salat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 rakaat. Sering kita dengarkan ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis sahih ini riwayat Imam Bukhari Muslim berarti sholat sunnah itu eh sholat jamaah itu sunnah bukan wajib. Mana segi pendalilannya? Segi pendalilannya adalah sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kata Imam Syafi'i, lafat lebih baik. Ini berarti menunjukkan ini baik, ini baik. Cuma yang ini lebih baik. Berarti tidak apa-apa. Baik sholat sendirian itu. Cuma berjamaah lebih baik. Paham? Dari hadis ini, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Jadi kurang saya sampaikan ya, sering saya sampaikan. Saya ulangi lagi. Karena saya lihat banyak wajah yang baru juga harus tahu. Dan mengulangi ilmu itu bukan air Sama kalau lihat Ustaz di sini nyamakan ah kok di sana nyamakan A lagi. Jangan menganggap itu aib. Meskipun sering-sering ya teman juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang itu beda. Nomor berapa tadi? Dua. Pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Pendapat ini sekarang dipegang oleh kebanyakan negeri-negeri Teluk, khususnya Arab Saudi. Ada pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Makanya di Arab Saudi itu kalau sudah waktunya azan suruh tutup itu toko-toko itu. akan toko-toko dibiarin nih, pergi ke masjid semua di Al Haram, Masjid Nabawi. Di Riyadh itu 10 menit sebelum azan sudah diumumkan. Mall-mall besar diumumkan. Ba'da asri daqa'iq hana waktu azan. Setelah 10 menit lagi akan ada azan. Itu laki-laki disuruh datang ke kasir semua. Ditutup cerah, cerah, cerah, Tutup semua. Orang-orang di mall itu ada masjid-masjid besar di dalam mall. Kalau Indonesia kan mallnya kan ya asal janji aja ya cuma dua orang, tiga orang yang paling pojok paling nggak enak baunya aslinya paling nggak nyala kan itu itu di Indonesia kalau di sana masjid subuhan bukan musola masjid gede disediakan ya, bahkan di mall itu kadang-kadangnya sengaja dikosongin dikasih apa saja sajadah-sajadah untuk kalau maksudnya azan langsung masuk seperti itu oke okay. Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat berjamaah wajib dengan dalil satu Dalil yang sudah sering saya sampaikan juga. Bahwa Rasulullah berkata, Hamam Hamamtu an bin Aku ingin menyuruh seseorang untuk mengumpulkan, untuk mengambil apa? Kayu bakar dan membakar. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk imami salat. Tsumma ukhalifa ila rijalin fa ukhriqa aw fa alaihi buyutahum. Aku akan keliling ke rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah akan aku bakar rumah-rumah mereka. Kata Imam Ahmad, ini dalil menunjukkan sholat berjamaah wajib. Mana segi pendalilannya? Segi pendalilannya adalah Rasulullah mengatakan aku akan bakar rumah orang yang tidak sholat jamaah. Perhatikan, yang namanya membakar ini hukuman apa tidak? Anis apa tidak? hukuman. Yang namanya hukuman itu karena meninggalkan wajib apa karena meninggalkan sunnah? Karena orang meninggalkan sunnah nggak mungkin dihukum. Sunnah kan boleh dikerjakan, boleh diajukan untuk dikerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan nggak dapat dosa kan gitu kan. Tapi sampai Rasulullah membakar berarti ini nggak mungkin tidak mungkin hukuman itu diberikan karena tarkil wa, tarkil sunnah, meninggalkan sunnah. Itu menunjukkan meninggalkan yang Dalil yang kedua, Ja'a rajulun a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah laisa li mursidun yaquduni ila masjid ya Rasulullah. Saya ini laki-laki buta, tidak ada yang bisa nuntun aku untuk pergi ke masjid. Aku buta plus tidak ada yang nuntun aku ke masjid. Farokhitli, tolong ya Rasulullah beri saya rukhsah. Apa rukhsah itu? Ringanan supaya saya boleh sholat di rumah. Farakhasalahu Rasulullah sallallahu alaihi Oke, nggak apa-apa karena kamu buta, perut ada yang nonton sudah. Nggak apa-apa kamu sholat di rumah. Falamma walla ketika orang ini berpaling hendak pulang dengan membawa berita tadi gembira tadi. Rasulullah memanggilnya lagi. Sebentar. Hal tasma'un nida' abis sholat. Apakah kau masih bisa mendengarkan suara adan untuk manggil orang sholat? Nabi ya Rasul, ya, ya Rasul. Memang saya buta, tapi saya masih bisa mendengarkan suara adan. Kata Rasulullah, Ajib gitu. Kalau begitu, nah sudah, kamu harus datangi panggilannya Allah. Seorang laki-laki buta, buta itu tidak bisa melihat. Betul? Gelap kulit juga Pelas tidak ada yang menutup. Ini saja ketika mau pulang dipanggil Nabi. Masih dengar enggak? Fa'ajib. Wajib datang kau. Ajib panggil apa? Ajib artinya penuhilah panggilan. Alhamdulillah panjenengan kita ini matanya sehat. Tak perlu nuntun kakinya sehat. Nah kita ngaji ini kan untuk diaplikasikan. Kalau sekedar ngaji pulang gak ada perubahan ya. Harus berubah. Kalau orang mau ngaji harus berubah. Tujuannya orang ngaji itu berubah menjadi yang lebih baik. <coughs> Pendapat yang nomor tiga, pendapatnya Al Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib, tidak sunnah, tapi sartu sihati sholat. Syarat sahnya sholat. Jam. Syarat sholat, eh syarat sahnya sholat. Berarti kalau nggak jamaah, ini pendapat yang ekstrim. Pendapatnya Imam Ibnu Hazm, imam yang lahir di Spanyol, wafat di Spanyol. Dulu Spanyol dikuasai Islam kurang lebih 7 sampai 8 abad. Betul? Sampai sekarang nih di Spanyol itu masih banyak nih bangunan-bangunan nyawa kaum muslimin, banyak tulisan-tulisan Arab. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, wisatawan-wisatawan Eropa tanya ke wisatawan Arab, ini bisa nggak baca tulisan Arab ini? Ini kan tulisan kuno. Oh bisa. Sangat bisa. Jangankan tulisan Arab yang di Spanyol. Zamannya Nabi, hadisnya Nabi lo kita paham. Bahasa Arab tidak berubah, Pak. Satu-satunya bahasa di muka bumi yang tidak akan berubah, bahasa Arab kok. Makanya orang Inggris ketika datang ke Spanyol kaget. Tanya orang Arab, bisa nggak baca tulisan kuno-kuno ini? Lo bisa, Jangan jangankan ini. Lebih dari ini kita bisa. Bahasa Arab nggak berubah, sampai hari kiamat nggak berubah. Nek basa Jawa. Ta taun ana wong menungsa wong Jawa taun 1700 lahir lagi, bukan lahir lagi. Misalnya kok hidup ditanya ngomong sama kita kita paham nggak omongannya dia? Omongannya Presiden Soekarno sama kita sudah agak beda kok ya kan? Bisa dipahami? Dulu bahasa Jawa Kawi, bahasanya Sunan-Sunan kali Joko, Sunan para wali itu dengan bahasa kita sama enggak? Coba beda jauh. Padahal cuma berapa sih? Mereka kan Eh, para wali ini kan datangnya sebelum Belanda. Setelah jatuhnya Majapahit baru kemarin itu. Kalau dibandingkan dengan zamannya kulafa kulafa imam-imam masih jawan imam-imam itu. Ya, jadi imam saya? Seandainya ada prasasti nih ya, prasasti Majapahit ditemukan, kan bisa baca nggak? Oke. Jadi tidak berubah. Nah, Imam Ibn Hazm ini berpendapat ulama Spanyol ya berpendapat bahwa sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Kalau nggak ada udur, nggak ada apa, nggak ada hujan, nggak sakit, nggak apa, ada apa, nggak ada itu nggak dianggap sholatnya. Meskipun sholat di rumah nggak dianggap. Karena siapa? Jalannya mana? Kasih Soki, riwayat Al Imam Ibnu Abbas. Ya, riwayat saudara, eh, apa namanya sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man an nida'ah barang siapa memanggil, mendengarkan nida apa nida itu panggilan azan falam yaktihi kok tidak datang ke masjid maksudnya fala salatalahu sudah nggak ada sholat lagi, illa kecuali min uzrin karena uzur Udurnya apa sih? Udurnya boleh sholat gak jamaah itu Satu, sakit Dua, safar Tiga Hujan lebat Hujan Meskipun gak sih berlebat ya Hujan ya boleh sholat itu karena Soalnya ya sholat di masjid Terus Lagi Ketika Lagi menahan dua pintu depan dan pintu belakang Jangan sholat jamaah apa? Sudah, jangan dipaksa Terus lalu datang ke masjid kok mulus per, mulus perutnya datang ke kamar mandi itu lebih sunnah daripada datang ke masjid. Sampai pengen pipis, sunnahnya apa? Ketika ada azan, ketika mau komat kok pengen pipis, sunnahnya ke masjid apa ke kamar kecil? Kamar kecil. Selesaikan dulu dulu. Nilainya sama sama, dinilai sama. Selama itu udur syar'i, terbiasa sholat jamaah, mau berangkat kok perutnya sakit, sama persis pahalanya tuh. Selama niatnya tulus ikhlas ingin sholat jamaah. Jadi nggak usah dipaksa-paksa sampai kadang-kadang tahiyat suwi ini mami karena kali Iya enggak? Daripada seperti itu lebih sudah keluar. Nanti balik lagi kalau dapat imam, alhamdulillah nggak dapat, ya tidak apa-apa. Waktu diizinkan sama Nabi kok. Bahkan Nabi melarang sholat dalam kondisi seperti itu. sholat sholata ma'a roti to'am. Ya nomor berapa ini kan? Selanjutnya sholat ketika sedang dihidangkan ya, sudah bertamu dihidangkan makanan agar mana yang didahulukan makanan jangan sholat dulu makan dulu ya lah Imam Ibnu Hazm berpendapat syarat saya sholat kalau sampai dia nggak mau sholat berjamaah pada negara ada nggak ada udur nggak bisa sholat Nah kita ini pak Para ulama berselisih pendapat. Tetapi prakteknya para ulama tidak berselisih pendapat. Tataran teoritik mereka memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Tapi secara aplikasi, secara apa? kok praktek, mereka berselisih tidak? Enggak, semua sholat jamaah. Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah pun sholat. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i ini bisa dipatahkan sama imam yang lain. Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kata-kata lebih baik ini tidak mesti ini menunjukkan sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah wa antum minu khairul lakum. Kalau kamu beriman itu lebih baik bagi kamu. Apakah berarti iman baik, kafir baik, cuma mukmin lebih baik? Apa gitu? Paham saya? Semoga bisa dibahas Ayat lain berbunyi surat Al-Baqarah insyaallah. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Budak wanita itu lebih baik ya wah budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrik. Masalah pernikahan itu loh Pak, larangan laki-laki nggak boleh nikah sama wanita kafir itu kan ada. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum surat anisa sekarang Barang siapa eh, seandainya ada budak wanita tapi mukmin, budak loh ini. Budak. Itu lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrik. Kata-kata budak yang beriman meskipun jelek lebih baik daripada wanita yang musyrik. Apakah berarti ini baik, ini baik, cuma ini lebih baik? Apakah seperti itu? Tidak. Ini boleh, ini tidak. Wa antuminu khairul lakum kalau kamu beriman itu lebih baik bagi kamu. Berarti ada iman ada kafir. Ini yang baik artinya ini yang boleh, ini yang tidak. Boleh jangan diartikan ini baik, ini baik, cuma ini yang lebih. Semoga bisa dipahami. Bisa ya? Amin. Nah, Oke, para ulama memang berselisih pendapat. Ini masalah fikih ya. Tetapi kita nggak boleh ikut larut dalam perselisihan. Karena prakteknya mereka sama. Imam Syafi'i yang berpendapat sunat tapi nggak pernah tinggalkan buat sholat jamaah. Ketika ditanya kenapa panjenengan kok selalu sholat jamaah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akan menjawab ini sunnah. Ini sunnah harus dikerjakan. Tapi kalau orang zaman sekarang, kenapa panjenengan kok tidak sholat jamaah? Itu kan cuma sunnah. <laughs> Jadi inilah ada perbedaan. Dan kemarin itu sudah saya jelaskan. Nah ini syarat orang bisa memakmurkan masjidnya Allah. Yang nomor berapa tadi? Wa atas zakat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yang nomor berapa berarti? Yang bisa memakmurkan masjid satu orang beriman kepada Allah di akhir, yang mendirikan sholat, yang menegakkan zakat. Ya. Kita butuhkan ini bisa diakses di Android, bisa di Play Store, bisa. Jadi kalau yang belum punya bisa lihat HP-nya. Tapi SMS-nya jangan dibaca. WA WA itu dimatikan. Tapi lebih baik beli pak. Harganya murah itu. 19.000 ribu apa gitu. Beli yang belum punya. Gak ada ruginya beli kitab itu. Ya, supaya bisa dicoret-coret. Beli kitab coret pak, jangan dibawa nggak bawa pulpen dilihat coret-coret. Tadi kan ada faedah dari situ, orang ingat mati ya coret coretin. Jadi buku yang bagus itu buku yang banyak coretannya. Itu bagus. Saya itu senang kalau lihat anak saya bukunya penuh dengan coretan. Kalau punya anak kok bukunya mulus, nggak ada coretannya nih, nggak kreatif. Di buku yang mahal itu buku yang banyak coretannya coret-coret itu bukunya. Jangan dibiarkan bersih. Ya. uh, zakat dan orang yang menunaikan zakat. Zakat itu ada dua. Zakat itu ada berapa? Iya. Zakat fitrah dan zakat Zakat fitrah dikeluarkan di penghujung Ramadan sebelum orang melaksanakan sholat id. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah ukurannya berapa sok? Hmm? Berapa? Satu Satu sok Berapa? Nah zakat fitrah ini harus dengan kalau di Indonesia ya 2,5 apa? Kilo sudah cukup ya. Kalau mau tiga tidak apa-apa ya. 2,5 itu. Lah, zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Karena lapat yang dipakai Nabi tu'matan lil masakin untuk memberi makan kepada fakir. Jangan bayar zakat fitrah dengan uang. Kalau mau uang zakat mal ada ya sendiri itu. Yang kedua zakat mal. Zakat mal ini banyak. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat emas, ada zakat perak, ada uang. Zakatnya uang, ada zakat apalagi e, perdagangan macam-macam. Kalau malu banyak variannya. Tetapi secara keseluruhan saya nggak nggak membicarakan pertanian dulu. Secara keseluruhan zakat mal itu nisabnya adalah berapa? Kapan sampai yang dikatakan kaya? Menurut Islam orang kaya itu orang yang mengeluarkan zakat. Lah, orang yang mengeluarkan zakat itu kalau uangnya sudah atau hartanya sudah mencapai apa berapa nisab? Kan saya sampaikan. Nisabnya adalah 20 dinar. Orang Islam kok punya harta sebanyak 20 dinar, dia terhitung sebagai orang yang kaya yang wajib zakat. 20 dinar itu satu dinarnya adalah 4,25 gram emas. Murni. Jadi orang itu dianggap kaya dalam Islam kalau sudah punya uang 20 dinar. Hartanya sudah mencapai nisab. 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas murni. Atau 4 seperempat gram emas murni. Berarti kalau 4,25 20 dinar berarti 4,25 kali 20. Hasilnya berapa? 85 gram emas Murni. Kalau 8 kalau emas murni sekarang itu anggaplah kan fluktuatif, bisa naik bisa turun dan saya bukan penjual emas jadi nggak tahu. Anggaplah harganya itu 500 ribu per gram murni bukan gram yang Bukan emas yang jelek-jelek itu. Emas yang apa? Ukurannya yang yang apa? Yang 85 itu maksudnya itu yang yang 25 yang 25 apa? Yang 25 kan Yang yang emas 40, 40. Dalam? Hmm? Iya, ya yang masmur nih bapak emas Masmur. Dan emas masmur itu kan nggak bisa nggak bisa dipakai apa? perhiasan. Tapi tetap dihitung nanti diteruskan. Jangan bukan berarti kalau punya gelang banyak yang penting nggak murni kan nggak dapat zakat bukan gitu maknanya ini diteruskan. Sebentar dulu. Nah, 85 gram emas 1 gramnya adalah anggaplah 500 ribu berarti 500 kali 85 ketemu 42,5 juta. Betul nggak? Oh, susu ini tuh ya pak. 85 kali setengah itu 42,5 gram emas. Eh juta dengan estimasi Dimas itu apa? Nah, dengan perkiraan bahwa satu gramnya berapa? 500. Berarti kalau panjenengan punya uang 42,5 juta kaya sampean. Uang nganggur loh maksudnya ya. Uang uang bukan duit uang, duit uang ya duit. Sama duit duit, duit sama yang dewe, duit nganggur. Nganggur artinya Wah, jelas nganggur itu maksudnya. Belum dipakai tabungan lah maksudnya dianggap kaya Berarti kalau sudah orang punya duit 2,5 juta dengan estimasi 5 ribu bisa naik bisa turun dikalkulasi sendiri. Berarti pada waktu itu wajib zakat enggak? Belum juga. Ditunggu satu. Misalnya ya, saya ini bulan ini, saya kemarin misal minggu lalu misalnya uang saya masih 30 juta misal. Terus sekarang ini dapat rezeki 20 juta. Berarti berapa? 50 50 juta ya. Berarti tanggal ini saya harus kasih kalender saya nih, saya linggari. Ini tanggal berapa siapa ini? Ini kan udah malam, berarti masuk 10 ya? Betul? Anggaplah 10 sahabat Dan memang 10 sahabat kan? 10 eh, sahabat kita lingkari Kita lingkari nih 10 sahabat Karena uang kita sudah mencapai besok pada tanggal itu. Kapan mencapai nisab segera lingkari nah, kalendernya tuh paham terus berlalu kan ya kadang buat usaha kadang buat anak sekolah kadang orang ini butuh itu kadang dapat untung tambah ini namanya gitu terus dilihat sampai besok tanggal 9 Syakban tahun depan maksudnya dilihat uh karena biaya sakit, biaya kuliah anak, pendaftaran, susut jadi 15 juta buat semua es tinggal 15 juta. Wajib zakat? Tahun depan tanggal 9 dilihat lagi nyusut karena buat ini buat ini tinggal 40 juta. Zakat? Tapi kalau tahun depan dilihat ternyata naik, naik jadi 45 juta. Wajib zakat? Wajib. Berapa yang dikeluarkan? 2,5 persen dari yang yang yang ada sekarang itu. Kalau 100 misalnya kok dari 42 juta, dari 50 tadi ya, saya ngomong tadi, dari 50 tahun depan ternyata kok jadi 100 juta. Berarti 2,5 persen dari 100 juta berapa? 2 juta setengah. Gak, gak abot pak, 1 juta dijumpa orang juta setengah. Abot, enggak kan? 50 juta dikeluarkan 2,5 persennya berapa? 1 juta 250, enggak agak. Okay. Jadi itu zakat. Terus selanjutnya Walam yaksha illallah Ini inti materi kita Pak Walam yaksha illallah Dan mereka yang tidak takut Kecuali kepada Allah Ini orang-orang pilihan ini Satu, dua, tiga Yang inti yang terakhir yang paling penting itu Walam yaksha illallah kan ini tauhid ini tidak boleh takut kecuali kepada Allah makanya kan kita selalu berdoa inna Salati, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna Salati ya Allah salatku, wa nusuki dan ibadahku kurbanku wa mahyaya hidupku wa mamati dan matiku gimana lillah rabbil alamin hanya kita harus bertauhid kepada Allah. Tak boleh takut kepada selain Allah. Dan takut itu ada macam-macam. Ada takut tobi'i dan ada takut yang terlarang. Nah kalau takut tobi'i itu boleh. Takut yang memang ada sebab akibatnya. Sampai takut dengan ular karena ular berbisa. Boleh nggak takut seperti ini? Boleh nggak? Boleh. Boleh, bukan syirik sampai takut kepada singa. Para singa memiliki dia, dia predator, memangsa. Boleh takut? Itu namanya takut yang tobi'i. Bukan berarti kemudian saya ahli tauhid tidak takut sama siapapun di muka Kemudian masuk kandangnya macan. Itu berarti bukan ahli tauhid. Ya, jadi takut dengan ular karena berbisa, takut dengan itu. Tapi kalau orang takut dengan jin, nah ini bagus boleh. boleh. boleh kita takut dengan jin. Selalu sampai mau sholat malam pun tak, takut gitu. Takutan di kamar mandi ada apa? Gak jadi sholat malam, wah tidak boleh kok Syirik, sirkul khawf Ya, Allah perintahkan sholat jamaah. Allah perintahkan sholat Jumat, tapi bosnya bilang awas loh ya jangan sholat Jumat. Ya, kan sholat Jumat, aku potong gajimu. Terus pedi, pedi karo bose, baik. Hati-hati. Dan jangan. Itu takut kepada selain Allah. Orang kalau mengamalkan ayat ini tidak takut kepada selain. Anda makhluk Allah, saya makhluk Allah. Anda tidak lebih mulia daripada saya. Sama-sama makhluknya Allah, nggak boleh takut kepada manusia. Ya. Fa'asa ulaika an yakunu minal dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa qauluhu surat Al-Ankabut ayat 10 Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah dan ada sebagian manusia yang mereka berkata, "Aku beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah." Tapi ketika dia terluka di jalan Allah, tersakiti di jalan Allah, diejek, dihina, dibubarkan, kemudian kok takut menganggap siksaan manusia adalah azab dari Allah, tidak boleh. Tak boleh, Kita belum diapa-apa. Tak boleh, tak sabar, gak boleh. yang kita belum diuji apa-apa kok gak sabar. Diuji apa? Belum. Harus apa? Padahal kok bisa tidur sedih. Apa yang sedihkan? Tidak apa di mana mana tidak apa-apa. apa? cuma takut. Ngaji. Intinya ngaji itu kunci kita, bukan Jadi kita nggak mengatakan nggak penting, penting sangat penting luar biasa. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz yang datang itu memberi pencerahan. Tapi hati-hati gitu -hati. Jangan menganggap kamu dan dakwah itu kalau bisa takbir takbir dengan satu luar, kalau berhasil itu namanya berhasil. Itu jangan. Ya, selama ini ramai di mana-mana ada masalah kok. Jangan menganggap keberhasilan dakwah itu dengan berhasil mendatangkan ustaz dari luar, kemudian yang datang ramai kalau bisa berarti berhasil, kalau dibendung berarti gagal. Jangan. Itu yang saya nggak setuju. Tapi kalau mendatangkan untuk beri pencerahan, oh seneng ya, berhasil alhamdulillah. Tapi jangan mengatakan sukses apa tidak disimpulkan dari situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Paham saya? Supaya tidak salah pahami sama teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Berjalan, disyukuri, dijaga. Ya. Terus selanjutnya, wa an Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu, inna min do'fil yakin termasuk tanda lemahnya keyakinan seorang bin nasa bisokotillah yaitu mencari ridho Allah dengan kemurkaan Allah ini bahaya banyak manusia melakukan ini termasuk tanda lemahnya yakinnya seseorang yaitu mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah jilat manusia pada dirinya dimurkai Allah apa maksudnya ya antur bin nasa engkau mencari ridhonya manusia sampai-sampai engkau melanggaran aturan Allah saking pinginnya engkau itu dapat gaji dari bosmu mungkin nggih mantuk-mantuk gak sholat jamak gak sholat apa Jumat berarti kita secara mencari ridho bos dengan apa dengan murka Allah tidak boleh hati-hati yang memberi kamu makan bukan bosmu Allah subhanahu wa taala wa antah madamala rizkillah termasuk tanda lemahnya keyakinan seseorang adalah Seorang yang memuji manusia dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, Rezeki itu dari Allah. Kadang-kadang kita itu ada orang ngasih kita, oh kita berterima kasih yang luar biasa sama orang itu sampai kita lupa apa? Uh, siapa yang memberikan rezeki sesungguhnya. Makanya di sini termasuk tanda yang dalam banyak keyakinan seorang engkau memuji manusia atas rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ya? Wa anta ala malam yatikallah. Termasuk tanda lemahnya seorang adalah engkau mencela manusia atas rezeki yang Allah tidak berikan kepada kepadamu. Paham maksudnya? Termasuk tanda lemahnya keyakinan seseorang itu mencela manusia karena rezeki yang tidak diberikan kepada. Bukan karena oh, orang ini warung pun sekarang apa? Sepi. Kemarin laris gara-gara ada warung hanya rezeki aku tadi sepi. Lain tidak boleh. Mencela manusia karena rezeki yang tidak datang dari seakan-akan manusia ini yang menghalangi apa? Rezekinya tidak boleh, Pak. Lalu kalian kasih tahu orang yang kalian kasih tahu, meskipun dia itu orang warungan, gak gentar, ya. Penggawaian ini sudah ditiru, Pak. Rezeki gak sudah ditiru. Betul pak. Kerjaan kena ditiru. Tapi rezeki gak kalau Anda nggak tahu alamat rezeki Anda, ketahuilah rezeki Anda tahu alamat Anda. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Sopan rezeki, di dalam rezekiku kok suruh tutup-tutup. Sampai sampai bisa jadi nggak tahu alamat rezekinya sampai ya. Tapi rezekinya sampai yang tahu alamat sampai nggak mungkin rezeki dari Allah kesasar alamat nggak mungkin. Jadi kita mungkin nggak tahu alamat rezeki kita. Tapi rezeki kita lah, pasti tahu alamat rumah kita. Jadi jangan khawatir diambil orang. Inna rizqullah la yajuru hirsu harisin. Sesungguhnya rezekinya Allah itu tidak tidak bisa ditarik oleh semangatnya orang yang semangat. Walayarujuka dan tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Maksudnya ada orang semangat ingin ngasih rezeki kita, ngasih. Tapi kalau Allah mencegah nggak bisa. Dan sebaliknya kalau orang ingin apa? Menarik rezeki kita, kita dihalang-halangi. Kalau Allah nggak nggak bisa juga. Makanya ini akidah pak. Rasulullah pernah membonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu misalnya Nabi, masih bocah kecil. Rasul jadi Nabi, beliau masih bocah kecil. Ya pulang, wahai anak kecil, aku nasihatkan kepadamu. Di antara ajarannya Nabi kepada Abdullah bin Abbas adalah apa? man lam yakun aka eh, man aso bakal lam yakun aka apa yang menimpamu tidak akan bakal meleset wa aka lam yusi yusibaka dan apa yang meleset tidak akan mengenai apa maksudnya jadi kalau Allah sudah Allah takdirkan nggak mungkin meleset dan kalau Allah takdirkan meleset nggak mungkin kena gitu maksudnya jadi harus yakin tawakal kita sama Allah Subhanahu wa taala Ba'an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manil tamasa ridallahu bi sakhatin minan nas radhiyallahu anhu wa ardo anhu Perhatikan ini penting sekali. Barang siapa mencari ridho Allah dengan kebencian manusia, saking mencari ridho Allah sampai dia dicela manusia, dia sholat jamaah menjalankan sunnah jilbab besar. Meskipun orang tuanya nggak setuju. Meskipun orang mencaci dia. Berarti ini barang siapa mencari ridho Allah. Meskipun apa? di Dicela manusia. Radiyallahu anhu Allah ridho kepadanya. Wa ardo anhu nas. Dan Allah menjadikan manusia ridho kepadanya. Wa man iltamasa nas bisaqatillah dan barang siapa mencari ridho manusia dengan apa? kemurkaan Allah, sakit Allah alaihi Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia pun akan murka kepadanya. Jadi yang penting itu carilah ridho Allah. Kalau Allah ridho, Allah jadikan penduduk bumi ridho sama kita. Jangan sampai kita ini mencari ridho manusia, tapi Allah murka. Nanti Allah murka dan yang orang yang kamu pengen ridhonya tadi itu pun akan murka kepada Karena bukan karena Allah. Apa saja yang bukan karena Allah akan hilang. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa Sumber masalah hidup kita itu apa sih? Melabuhkan hati kita kepada selain Allah. Itu itu masalahnya hidup kita di situ, Pak. Kalau hati kita sama Allah, dan ada sejamannya di sisi hidup kita. Kalau musibah pun terasa indah kalau Anda bersama Allah Subhanahu wa Masalahnya kita ini tinggal mau nggak hati kita. Kemarin kan saya jelaskan dia. Tidak tahu sama lupa Pak, saya yang lupa. Kalau nggak salah kemarin saya terangkan bahwa Barang siapa yang mencintai sesuatu dia akan diadab dengan sesuatu tersebut. Kan itu kan cerita sampaikan. Ya, sudah. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu. nah kalau mencintai sesuatu yang wajar. Jangan, pernah kau letakkan hatimu kepada selain Allah. Kau akan menderita. Kalau kamu cinta sama rumah, belum bisa terus menderita gara-gara rumah kan ya. Cinta kendaraan, sabar, mesti kendaraan yang buat kamu sedih cinta sama burung karena sebagian orang ada yang gandrungi burung tuh tidur nggak makan kalau burungnya sakit ikut sakit bahkan burungnya mandi dia sendiri belum mandi mandiin burung dia sendiri belum mandi kalau mau bepergian oh ya lupa belum saya kasih makan sedihnya luar biasa dia gitu mau pergi lupa belum kasih makan sedih dia lah itulah barang siapa yang menaruh hatinya kepada teruskan sebab musibah hidup ini itu tadi hati kita nggak bersama Allah, kalau hati kita bersama Allah nggak ada sedih. Inna solati wa nusuki mahyaya ya Makanya carilah ridho Allah Meskipun terkadang manusia membenci kita Allah akan ridho dan manusia akan ridho Ada dulu ya Monggo Setelah itu kita lanjutkan dikit terus saya jawab ini. Kita lanjutkan sedikit lagi pelajaran atau kandungan yang bisa ditarik kesimpulan dari pelajaran kita yang pertama tafsir ayat Ali Imran ayat 175 bahwasanya syaitan itu selalu memberi apa? ketakutan tapi kita tidak boleh takut kepada syaitan hanya takut kepada Allah. Yang nomor dua tafsir ayat Baro'ah yaitu tafsir surat At-Taubah ayat 18 bahwasanya yang bisa memakmurkan masjid adalah satu orang beriman kepada Allah kepada hari akhir tegakkan sholat, menegakkan zakat dan orang yang tidak takut hanya kepada Allah. Kemudian nomor tiga tafsir ayat Al-Ankabut bahwasanya orang yang beriman harus siap diuji. Tidak boleh takut kepada manusia. Pelajaran nomor empat Anal yakin yudha'if wa yaqwa. Wa wa yaqwa. Nomor empat bahwa keyakinan itu bisa melemah, bisa menguat. Karena tadi Aisyah mengatakan di antara, eh, Rasulullah bersabda di antara tanda apa namanya lemahnya eh, keyakinan seseorang dari Abu Sa'id yang mohon maaf dari Abu Sa'id tadi dikatakan di antara tanda lemahnya keyakinan seseorang ini menunjukkan berarti yakin itu bisa tambah bisa kurang. Nomor lima alamat dhafi min dzalika hadis salah. Termasuk tanda lemahnya iman, lemahnya yakin ada tiga. Satu, mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, memuji manusia atas rezeki yang diberikan kepadanya dan mencela manusia atas rezeki yang tidak ia dapatkan. Itu sudah saya jelaskan. Terus nomor enam, an ikhlasul khauf lillahi al faraid. Bahwasanya mengikhlaskan rasa takut hanya kepada Allah termasuk kewajiban agama. Nomor tujuh, dikru sawabi min manfa'alahu. Disebutkan pahala besar bagi orang yang melakukannya, yaitu melakukan rasa takut hanya kepada Allah. Nomor lima, dikru ikhobi man Nomor delapan, eh, disebutkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, itu meninggalkan Eh, rasa takut kepada selain Allah. Jadi kepada setan takut tidak boleh ya. Selesai, silakan ada pertanyaan Allah. Apakah menyentuh dengan wanita itu membatalkan makro, itu membatalkan wudhu? Para ulama berselisih pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal wudhunya. Imam-imam yang lain mengatakan nggak batal. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah aula mastumun bisa Menyentuh apa? Wanita. Imam yang lain mengatakan menyentuh di sini itu bukan saja menyentuh gini, tapi apa? Hubungan badan. Dalilnya mana? Rasulullah mencium Aisyah sebelum pergi ke masjid. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, suami istri kalau jemok-jemokan batal. Habis itu dijemok suami batal. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i. Saya punya teman, ya, punya teman istrinya, mohon maaf ya, lulusan Syafi'i ya. Kalau kata lulusan Jombang gitu. Ya, taulah pondoknya. Ikut Syafi'i ya. Loh, ini kita nggak boleh nggak boleh mencela orang gara-gara ini, ini masalah fikih ini. Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau berpendapat seperti itu. Jadi setiap kali itu dijemuk ibu cuy. Batal. Pegel akhirnya pinjam padam. <laughs> ya enggak lah, enggak tahu pindah apa enggak, tapi suaminya cerita saya. Istri saya, kalau saya pakai suhu saya pegang batal, setam saya pegang terus biar batal terus. Rasulullah SAW kalau sebelum berangkat ke masjid mencium siapa? Aisyah. Dan Rasulullah pernah sholat, kemudian kakinya siapa? Aisyah merintangi apa? Rumahnya Nabi kan sempit pak bukan lebar kayak rumah sampean gitu. Ketika Rasulullah sujud kakinya siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha menghalangi maka dipegang sama Rasulullah di disentuh lah intinya. Sekiranya itu membatalkan wudhu, maka apa? Rasulullah gak mungkin meneruskan. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, itu kan makro, Ustaz. Kata siapa istri itu makro? Istri bukan makro, Kalau istri makro nggak boleh dinikahi. Loh iya kan? Mahram kan ibu, saudari, mbak yu, bibi. Kan gitu kan? Gak boleh dinikahi. Berarti istri kita itu mahram kita apa enggak? Jangan salah paham loh, selama ini salah paham. Loh, Saman kok kesini sendirian? Mana mahramnya? Oke, saya sama saya mahram saya itu istri suami saya. Suami bukan mahram. Suami itu orang halal, cuma disahkan karena ada ikatan pernikahan, bukan mahram. Jangan salah paham. Jadi pendapat yang roji tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau ada orang berwudhu datang ke masjid terus sengaja jawil istrinya tetangga. Karo <laughs> apa enggak? Haram, tapi nggak batal wudhunya. Perbuatannya tidak boleh, tapi wudhunya tidak Batal Sama dengan orang habis wudhu nempeleng orang. Orang nggak salah ditempeleng. Wudhunya batal nggak? Apa yang batalkannya? Secara hukum fikih nggak apa, tapi dia Dosa kalau sengaja. Gitu. Dan pendapatnya Imam Syafi'i ini sangat sulit dipraktekkan kalau tawaf pak. Karena tawaf kan sama dengan sholat. Nah kalau sampean ikut pendapat ini wudhu bolak balik naik tawaf Oh, kalau tawaf kalau tawaf kan nggak boleh harus punya wudhu orang tawaf. Nah kalau seandainya seperti itu berat di tawafnya. Karena tawaf kalau musim haji musim Ramadan sangat apa? Yel-yelan, mesti tersentuh wanita. Ya, seperti itu ya, Allah Ini ada pertanyaan lagi, tapi kita harus menghargailah orang yang berpendapat seperti itu. Gak boleh kita celah itu pendapat yang muktabar pendapat fikih gitu loh ya. Kalau saya ditanya, saya jelaskan itu yang roji. Tapi kalau kita mencela, menganggap itu kita nggak boleh. Itu masalah fikih. Yang kita harus berlapang dada terhadap presiden Seseorang tinggal di Surabaya oleh kantornya ia ditugaskan ke Bondowoso selamanya dua bulan. Di sana ia kos tiap hari Sabtu dan Minggu dia pulang ke rumahnya di Surabaya. Bagaimana statusnya di Bondowoso atau safar atau mungkin? Statusnya musafir bukan mungkin, mungkin oh, dia nggak niat di sana. Cuman kalau di sana dekat masjid ya sholat apa? Berjamaah. Itu loh. Tapi kecuali kalau musafir tinggal di sana dan masjidnya jauh ya apa-apa sudah. Tetap hukumnya masih apa? apa sholat dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat. Yang empat dijadikan apa? Rasulullah para sahabat ada di Azerbaijan. Perang di Azerbaijan, zamannya Utsman bin Affan. Di Azerbaijan, jihad selama sekian bulan sholat kosong di sana. Karena memang itu bukan mungkin ya, jihad jihad kan kadang maju kadang apa mundur nggak tetap jadi kosong. Tapi kalau di sana dan ada sholat berjamaah pos-posnya dekat dengan masjid ya walaupun alam lebih baik apa? Di masjid. Walaupun. alam. Nah, jadi kalau maksud saya itu kalau jamaah otomatis kan apa? Dia jadi makmum gitu loh ya. Kalau jadi makmum dia nggak ada alasan harus ikut imam gitu loh. Tapi kalau dia itu sudah terlanjur baru datang dari Surabaya sampai situ imam sudah selesai sholat berarti kan nggak bisa jamaah tuh sholat berapa ini dua ah, karena dia sendirian ya tapi kalau jadi makmum ya ikut Bagaimana, bagaimana hukumnya memakan makanan dari ritual yang menyelisih syariat seperti selamatan dan seterusnya. Ya sudah sering ditanyakan ya. Saya sampai malas jawabnya. Pula balik ditanyakan terus selamatan kemudian apa ini? Kemudian uh, di sini disebutkan macam-macam ya, tapi sengaja saya tidak vulgar karena khawatir jadi masalah. Tapi intinya seperti selamatan ada selamatan kematian, ada antara suka bumi dan seterusnya kayak gitu. Kalau itu masalah, kalau itu ritualnya masih sekedar ritual bid'ah, wallahu alam saya tidak berani untuk mengharamkannya. Tapi kalau kecuali kalau ritual apa? Kesyirikan itu jelas. Tapi kalau aja sajen ya menaruh ayam atau daging apa ditaruh di gerumbul, ditaruh di tempat keramat ya itu jangan dimakan nggak boleh itu namanya e, wama uhila tapi kalau ada orang mengadakan acara selamatan kematian acaranya tidak syar'i karena banyak hal-hal yang sudah sering saya sampaikan dalil-dalilnya para sahabat mengatakan kunna na'utu al-ijtima fi baitil mayyit wa sani'ati ta'am minal minan kami menganggap kumpul-kumpul dari di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Jadi kalau seperti itu acaranya tidak benar, tapi makanannya ya saya nggak takut untuk makanan dari mana haramnya ini. Ini bukan nasi, pisang, mana dari haramnya mana? Itu kesirikan. enggak ada syirik. Kata siapa itu syirik? Kalau memang itu tujuannya hanya sekedar masalah uh, ngirim pahala, kemudian uh, mohon maaf Al-Fatihah bareng-bareng dikirim itu kan masalah fikih ya, yang memang itu anggaplah itu pendapat yang salah gitu. Tapi untuk mengatakan syirik, syirik apa enggak itu? Enggak, enggak bisa lah itu bukan syirik. Kita harus proporsional ya. Enggak boleh kita kebiau ya kayak gitu. Nah, kecuali kecuali kalau dengan sampean menerimanya sebagai seorang di tempat itu kalau anda menerimanya kemudian mereka beranggapan oh berarti orang ini meyakini ini boleh nah itu beda lagi tapi masyarakat kita itu seperti saya kalau pulang di desa. Orang-orang tahu semuanya keluarga saya nggak pernah dari saya kecil bayi sampai sekarang nggak pernah ikut kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu keluarga saya kenceng masalah ini. Keluarga di desa tak mau ikut-ikutan. Tapi kadang-kadang sebagai tetangga sudah tahu sama sampean kelok apa-apa, aku ngerti sama itu. Cuma tetap di KI, ini. bobo, popo, tonggo Sama karam loh, nggak tahu karam dari mana. Eh sama nggak kayak aku. Meskipun aku juga gak, dan seberapa dulu ya, tapi kita kan berbicara hukum ya. Untuk mengatakan haram tuh harus hati-hati. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuharrimu ma lak. Jangan kau haramkan apa yang Allah halalkan. Untuk mengharamkan berat tuh. Lebih baik salah menghalalkan daripada salah mengharamkan. Paham saya? Berat. Ya. Salah memaafkan lebih baik daripada salah menghukum. Makanya Umar bin Khattab ketika ada zaman Umar bin Khattab pernah kan ditangkap orang mencuri gak dipotong tangannya sama Umar. Apakah Umar tidak menerapkan syariat Islam? Bukan begitu. Karena pada waktu itu terjadi apa? Musim paceklik yang sangat panjang kemarau gak oh, hujan gak turun. Terus ada orang mencuri, orang mencuri nih ada subhat, gak berani Umar. Khawatir-khawatir di sini nanti mungkin dia kelaparan, kan gak, gak berani Umar memotong tangannya. Karena ada subhat di dalamnya. Nah, dalam kondisi seperti ini salah memaafkan lebih baik daripada salah Wallahu a'lam ya. Kecuali kalau e, niatnya itu kita dikasih tujuannya untuk melihat kita. Kalau kita makan berarti kita dianggap menyetujuinya. Ya itu beda lagi. Ya, itu pun bukan karena datnya. Tapi kalau mereka tahu bahwa kita nggak ikut, ya cuma karena hidup bertetangga, mereka ngasih kita, ya. Dan itu bukan sembelian kepada selain Allah loh ya. Yang mereka sini lah untuk, untuk orang yang datang dan disuguhkan. Cuma acaranya yang memang apa? Eh, menyelisihi petunjuk Rasulullah. Bagaimana mbak hukumnya membantu ritual yang menyelisih syariat Islam meskipun tidak mengikuti ritual tersebut seperti rewang membantu masa-masa di ritual tersebut seperti acara selamatan, acara ini, acara itu ya lebih baik patulah dalam hal-hal yang lain. Masalah sosial, ada orang sakit jenguklah sampai harus jadi orang yang menjenguk pertama kali. Lo penting itu pak, jangan sepelekan. Sama hidup di desa mana, kelurahan mana, RW mana, penting nih perhatikan. Kalau ada yang sakit, jadilah orang yang pertama lihat sana. Ya, jangan ngaji terus terus gak gelem tonggo, gak gelem jangan. Nah, sama lihat, buktikan kalau orang ngaji itu tambah api. Kalau ada tonggo yang susah, sampai yang datangi, sampai tolong kalau memang panjenengan punya kemampuan finansial. diwangi mikir tonggone itu. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam hal yang memang kita bersaudara, ada pun dalam hal tertentu ya. Kita mama Jadi kalau masalah sosial, jadilah orang terdepan, ada orang sakit semua, ada orang kesusahan, diringankan bebannya, ada orang tetangganya yang pinjam duit, karena dia benar-benar butuh ya utangi. Tapi dalam masalah ini, Ngapunten, saya mau tercakap, Insya Allah apa-apa. Karena kalau kita ikut khawatir kena ayat. Ta'awanu ala diri wa taqwawala. Ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Gitu ya. ya mas, silakan. Iya. Itu Islam menamainya dengan sebutan fasik. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan. Dia tahu tapi tapi dia nggak menghalalkan. Tahu itu nggak boleh, cuma ya saya hawa nafsu. Itu namanya orang fasik. khawatir seperti itu. Ya, jadi gini loh Pak ya, gini gini nih. Sampai tak kasih tahu nih, bedakan nih antara amalia dengan orang. Kalau kita mengatakan ciri-ciri orang munafik itu males sholat jamaah itu, itu, itu paten itu nggak bisa ditawar menawar itu Al-Quran yang ngomong wa ida apa eh, wa ida kamu ila sholati kamu ciri orang munafik kalau sholat males gak sholat jamaah itu jelas itu nggak bisa ditawar sepakat para ulama cuma sampean mengatakan kamu munafik, kamu nggak sholat. Ini loh, ini, beda. Ini namanya justice Kalau justice itu hati-hati, jangan sembarangan. Aku buat gila sama mulai-mulai kok tonggore gak sholat itu munafik kabeh wong Bedakan, kita ini mengukur gitu loh. Paham maksud saya ya? Bukan berarti kemudian kalau para ulama mengatakan barang siapa yang terjatuh pada perbuatan barang siapa yang terjatuh pada perbuatan kekafiran tidak serta merta setempel kekafiran tertimpa pada dirinya paham maksud hati-hati kalau sudah ngejat seseorang itu tidak penting gitu loh jadi kalau saya pernah ditanya usut bagaimana Ustaz hukumnya orang yang gak mau sholat jamaah hukumnya adalah pegang tangannya ajak ke masjid sholat Itu ya sudah kita jangan gampangan karena ini masalah yang sensitif dan seterusnya dan memang nggak boleh kita sembarangan mengejar seseorang. Tapi hukumnya kita jelaskan. Hukum amaliannya itu memang itu nggak bisa ditawar gitu. Tapi kalau kita praktekkan ke seorang itu jangan suding orang ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ikhwan yang memilih perhatian besar terhadap politik dengan semangat kekhalifahan, bagaimana Islam memandang politik itu panjang ya kalau saya baca itu, kalau saya ceritakan Islam itu agama politik karena memang politik bagian dari agama nggak boleh kita pisahkan tapi politik yang mana gitu Tuh, gimana satu kajian itu kalau lembaga sini ya Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpolitik iya berpolitik politik kan kemampuan untuk mengatur negara namanya politik kekuasaan untuk mengatur negara itu politik namanya ya tapi bukan berarti kita hidup di alam demokrasi itu nanti akan lari ke demokrasi kan gitu kan ya penjelasannya panjang tapi intinya utamakanlah orientasi kita berdakwah anda ikut partai politik Perhatikan, Anda nggak punya media dan musuh Anda punya media. Anda bukan ahli di dalamnya dan musuh Anda ahli di dalamnya. Dalam politik, dalam politik, dalam tanda kutip demokrasi wajib bisa menipu. Kalau nggak menipu jangan masuk, Anda kalah. Paham maksudnya? Percaya sama demokrasi terus mulus, ikhlas lillahi ta'ala. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Semua itu nifak. Percaya sama. Iya kan? Tidak ada, semua itu jeglang-menjeglang, tipu menipu biasa itu. Ini politik demokrasi. Lah, kita oke lah, kita nggak mencela. Ikut, misalnya ada yang ikut misalnya. Tapi gini, maksud saya itu. Kalau Anda masuk, musuh Anda masuk. Anda tidak pintar di dalamnya, musuh Anda pintar di dalam. Maka carilah celah yang Anda bisa yang tidak mereka bisa. Apa itu dakwah? Itu Janganlah engkau berkompetisi dengan musuhmu dengan apa yang menjadi keahlian musuhmu. Paham maksudnya? Hmm. Dari tetapi berkompetisilah dengan musuhmu dengan apa yang menjadi keahlianmu dan kamu menang di dalamnya berdakwah. Bisa dipahami saya? Tapi Tapi tetap kita harus kasih masukan, kasih nasihat kepada pemerintah yang baik, kita kasih masukan kepada semua kita berusaha untuk menjadi uh, orang yang berbuat Islam kepada siapa. Tapi harus masuk, ikut hirup pikuk, ikut ah, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan dakwah, menasihati orang, ngajak orang sholat yang benar. Kunu robbaniin, jadilah orang robbani. Bima kuntum tu'allimun al apa yang kuntum tadrusun. Dengan apa yang kau ajarkan kepada manusia. Jadilah robbani. Makanya Rasulullah mengatakan, Bu'istu muta'alliman aku ini diutus oleh Allah sebagai seorang mualim. Apa mualim Guru, pengajar. Ya? Ngajari di api, orang anak di di masjid, ini diutus di api, diajak kajian. Ya. Itu misinya Nabi seperti Ya, kata Imam Albani, bani minat siyasatil yaum tarkus Dengan apa termasuk bagian dari politik zaman sekarang adalah dengan meninggalkan politik Allah seperti ini. Bedakan berpolitik dengan ikut milih itu beda. Itu dua hal yang apa? Dua hal yang berbeda. Ada politik praktis dengan ikut milih. Ikut milih tidak serta merta dikatakan dia itu pun dalam apa carut marut demokrasi. Kalau mau milih sudah waktunya ya ini. Tapi dengan ikut kampanye itu di dalamnya kencang. Paham saya? Ada lagi terakhir? dari mana kalau saya lebih baik daripada Anda? Kan? Siapa yang siapa yang tahu kalau saya ini lebih baik daripada antum? Tidak, tidak boleh. Jadi eh, pertanyaan itu memposisikan saya orang yang pasti masuk surga, tidak boleh. Jadi kita berhusnuzon sama Allah. Semoga sama-sama menjadi orang baik dan kita saling mengingat satu sama lain. Jadi tidak ada seperti itu. Nah. Yang ajar dari salah malah sebaliknya. Ulamanya yang bilang ke siapa? Ulamanya yang bilang ke siapa? Ke murid-muridnya. Hai muridku, jika nanti di surga kalian tidak mendapati aku, tanyakan kepada Allah, gimana aku? Jadi kita nggak boleh memastikan saya atau anda ya menjadi orang yang masuk surga. Tapi kita sama-sama berusaha meniti jalan kebaikan. Semoga kita saling mengingat dan insya Allah kita saling mengingat dari kiamat, saling menanyakan kepada Allah Taala. Allah Sudah ya? Terakhir, terakhir. Assalamualaikum. kurang dengar Syiah Syiah ini ajaran yang paling menyimpang daripada ajaran-ajaran ini. Daripada Mu'tazila, daripada Jabriyah, pada Sufi, daripada yang malah Syiah ini yang paling jelas. Semua semua firqa dalam Islam mengakui Al-Qur'an dan Sunnah. Kecuali Syiah. Sama kamu Bukhari dilempar, Bukhari tidak yang meriwayatkan Abu Bakar, yang meriwayatkan Abu Hurairah, yang meriwayatkan Umar bin Khattab, yang meriwayatkan Abdul bin Abbas, dikafirkan semua. Sufi meskipun yang macam-macam kayak gitu tapi mereka mengakui apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka apa namanya mengagungkan para sahabat. Jabriyah, Khumarin apalagi. Khumarin itu senang Pak, kita kalah sama mereka Pak ibadahnya Pak. Sama Khawarij. Itu hafal Quran, membaca ini. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib, hafal Quran. Abdullah bin Murja. Akan tapi itu tadi. Ya, tidak dipahami, tidak dipahami dengan pemahaman. Jadi Syiah ini ajaran yang parah dibentuk melalui Abdullah bin Sabah bermula dengan pemberontakan kepada Utsman bin Affan Jangan mengkultuskan ahli baik Menganggap bahwa Quran yang asli itu Quran Fatimah Bukan yang beredar ini Kemudian tidak mau hadis-hadisnya Nabi Dan dia mencela sahabat Nabi Seandainya Seandainya diperhatikan perhatikan Wis, kalau tahu tahu ngomong si Intinya saja, seandainya si Irish, ini, wis, gak ada kesalahannya sama sekali kecuali satu saja. Apa itu? Mengkafirkan para sahabat Nabi itu sudah cukup untuk mengeluarkan si A dari Islam. Perhatikan nama saya. Seandainya Syiah itu sudah tidak punya kesesatan, belas tidak ada. Kecuali satu tok, mereka mengkafirkan sahabat itu sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari Islam. Karena mengkafirkan sahabat itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Hancurnya Islam. Anda mau sholat bagaimana sholatnya? Uang yang meriwayatkan sholat siapa? Para sahabat. Makanya perhatikan yang omongan saya. Sebagian orang Sunni profesor doktor, orang cendekiawan mengatakan, sudahlah kita bersatu saja. Bedanya apa sih? Wong si cuma mencela sahabat, kita seneng sahabat. Wong cuma gitu aja kok dipermasalahkan. Sing benci sahabat monggo kita cinta sahabat selesaikan masalahnya. Gak usah ribut-ribut masalah si a sunni. Ini nggak ngerti konsekuensi. Konsekuensi mengkafirkan sahabat apa konsekuensinya? Gak bisa sholat, ini sholat dari mana? Makanya mereka punya tata sholat sendiri. Karena perawinya jadi kafir. Paham maksud saya? Mau apa lagi? Semua kita ini ilmu Islam ini, hadis Nabi ini berasal dari mana? Sahabat. Makanya perhatikan, kata para ulama, jika kalian melihat sebuah pen, seorang pencuri ya mencongkel pintunya rumah, jangan dikira dia ini ingin mengambil pintu dibawa pulang. Dia ini ingin masuk rumah, mengacak-ngacak rumah. Islam itu ibarat rumah. Sohabat itu ibaratnya pintunya rumah. Sohabat itu adalah gerbangnya bangunan Islam. Kalau engkau lihat ada orang yang ingin merusak kuncinya rumah, jangan dikira pintunya di bawah pula. Begitulah Syiah. Kalau engkau lihat Syiah mencela sohabat, jangan dikira yang dicela itu siapa? Yang diinginkan siapa? Sohabat. Tapi apa maksudnya? isinya Islam. Karena kalau sahabat dikafirkan ya sudah mau apa sampai mau haji sopo sing riwayat haji makanya mereka hajinya beda dengan haji kita mereka mau zakat gimana yang meriwayatkan hadis tentang ini tentang itu jangan fitrah dan semua sahabat Nabi itu dikafirkan sama dia saya mau tanya syarat hadis diterima di antara syaratnya kan perawinya harus sikoh terpercaya kan gitu kan kalau perawinya sudah dia apa kafirkan jadi ini jadi paham enggak saya? Jadi berat konsekuensi. Ini paling berat. Abladin nas. Adabin nas. Ya. Apa namanya? Firqo Islam yang paling berdusta adalah Khawarij masih diterima tadi. Kan, karena dalam khawarij itu bohong termasuk dosa Manusia si A itu aneh. ini berbohong makanya kalau hadis itu semuanya dari ahli baik an Ali bin Abi Thalib, an Hasan, an Husain itu tidak mau yang an Umar tidak ada, an Abi Bakar tidak ada. Oh, mereka itu kalau sampai jeli ya, ada orang Syiah itu kalau di Masjid Nabawi, itu kalau sampai di makamnya Nabi mereka itu melaknat. Allahumma an Abu Bakar wa Umar. Allahumma an Umar. Ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Laknat. Kalau kita kata assalamualaikum, apa? Assalamualaikum. Ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Kalau mereka Allahumma an Abu Bakar, Allahumma an. Apa artinya il'an? laknatlah. Jadi seperti itu ya. Si A ini luar biasa jahatnya. Ya, luar biasa. Itu pun kalau dibahas secara tuntas juga. Jadi banyak dalam masalah apa rukun imannya mereka punya rukun namanya imamah beda dengan rukun Islamnya kita beda dengan rukun imannya kita kemudian dari segi itu dari segi paling dasar loh ya rukun iman rukun Islam beda dengan kita terus dari segi apa namanya uh, termasuk nikah terus pemikiran roja'ah kemudian tabdilul Quran itu kalau kita jelaskan lama sekali tapi intinya seandainya tidak punya kesesatan kecuali satu saja itu apa tadi mengkafirkan sahabat sudah cukup nggak butuh yang lain Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong saya dimaafkan. Ya, tapi saya insya Allah niatnya tidak jelek ya, niat kita baik. Semoga apa yang salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.